Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Al-hukmul i'rabiyyu lima yudafu ilal jumlati jawazan Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhofah. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai al-hukmul i'rabiyyu lima yudhafu ilal jumlati jawazan yaitu hukum i'rab bagi suatu kata yang diidofahkan kepada jumlah dan hukum penyandarannya atau pengidofahannya tersebut itu jawas. yang boleh, bukan wajib. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-401 dan 402 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa bani awa'rib ma kaid qad ujriya wakhtar bina wi fi'lin bunia maka di sini beliau mengatakan kata-kata yang menyerupai id pada pembahasan sebelumnya kita sudah tahu ada beberapa kata-kata yang hukumnya itu dianggap serupa dengan id seperti hina kemudian wakta, zamana, ya lahdota, ya yauma, sa'ata, dan lain sebagainya. Maka kata-kata tersebut itu bisa ibni, ya, bisa dibinakan, dimabnikan atau a'rib, yang bisa dibuat mu'rab Jadi bisa dibuat mabni, bisa dibuat mu'rab Wakhtar bina matluwi fi'lin bunia. Namun jika kata-kata tadi itu diikuti oleh fi'il yang mabni, fi'il yang mabni, maka pendapat yang dipilih itu adalah bina. Artinya kata tersebut dimabnikan. Kemudian beliau melanjutkan wa qabala fi'lin mu'rabin au mubtada a'rib wa man bana falan yufannada. Ya atau wa qabla fi'lin mu'rabin au mubtada A'rib wa man bana falan yufannada. Akan tetapi jika kata-kata yang menyerupai if tadi itu mengikuti atau sebelum itu terletak sebelum fi'il yang mu'rob. Artinya diikuti oleh fi'il mu'rob. Atau diikuti oleh mubetada, berarti jumlah isminya. Maka apa? A'rib. Ya, mu'robkanlah, mu'robkanlah kata-kata tersebut. Waman bana falan nada. Tetapi kalau ada yang memabenikan kata-kata tersebut, walaupun diikuti oleh fi'il mu'rob maupun mubetada, malah maka ya, maka juga tidak dianggap salah. Ya, artinya diperbolehkan saja. Mau mu'rob boleh, mabeni boleh, namun di sini dikatakan atau diisyaratkan yang lebih baik adalah di dimu'robkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan, Taqaddama annama yudhafu ilal jumlati qismani. Telah berlalu penjelasan bahwa kata ya atau isim yang bisa diidofahkan kepada jumlah itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama, ma yudhafu ilal jumlati luzuman yaitu kata yang diidhofahkan kepada jumlah dan hukumnya itu luzum ya wajib artinya kata tersebut itu wajib diidhofahkan kepada jumlah apa saja itu wa huwa haitsu wa id yaitu haitsu dan id wa hukmuhuma al bina'u dan hukum i'rob bagi dua kata tersebut itu mabni. Jadi haitsu selalu dibaca haitsu, id selalu dibaca id. Kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Afani kelompok yang kedua, ma yudhafu ilal jumlati jawazan. Yaitu kata atau isim yang diidofahkan kepada jumlah. Namun hukum pengidofahannya kepada jumlah itu hukumnya jawas, boleh. Wa huwa ma ashbaha idh fi kaunihi isma zamanin madin mubahamin. Nah, apa saja eh, kata-kata uh, yang dapat diidofahkan kepada jumlah namun hukumnya jawas, boleh, itu adalah kata-kata yang serupa dengan id. Apa keserupaannya? Ya fi kaunihi isma zamanin maudin mubahamin. Yaitu e, karena keadaannya itu sama-sama berupa isim zaman yang maudi yang telah berlalu dan mubaham, belum spesifik. Fahada yajuzu fihi wajahani. Maka untuk kata-kata yang masuk ke dalam kelompok yang kedua ini, itu boleh dibaca dengan dua cara. Ya, boleh dibaca dengan dua cara. Ada dua hukum i'rab yang memungkinkan. Al-awwalu yang pertama al-i'rabu. Yang pertama itu dibaca mu'rab. Kenapa dibaca mu'rab? Karena hamlan alal asli fil asma'i. Karena dibawa kepada hukum asal dari isim kita mengetahui bahwa hukum asal dari isim adalah mu'rob. Ya, kalau diikutkan pada hukum asal, maka ya seharusnya yang namanya isim ya mu'rob. Athani, hukum yang kedua, albina'u. Artinya dibaca mabni. Kenapa dibaca mabni? Hamlan ala if Diikutkan hukumnya kepada if tadi. Li'annaha mabniyatun karena tadi sifatnya serupa dengan id, maka hukum i'rabnya juga diserupakan atau disamakan dengan id. Sementara id itu adalah isim yang mabni. Kemudian beliau melanjutkan sawaan udhifa ila jumlatin fi'liyatin hukumnya sama saja. Apakah kata-kata tersebut itu diidofahkan kepada jumlah fi'liyah. Kemudian sutirat bi fi'lin mabniyin. Yang jumlah fi'liyah tersebut, jumlah fi'liyah tersebut itu didahului oleh fi'il yang mabni. Binaan asliyan au aridon. Baik fi'il mabninya itu memang fi'il yang mabni secara asli atau fi'il fi'il yang mabni dengan arid. Ya, arid itu ya fiilnya itu mabninya karena insidensial, ya, sesuatu yang terjadi karena kondisi tertentu. Jadi asalnya itu bukan mabni. Kemudian beliau melanjutkan au jumlatin fi'liyatin suttirat bimudhari'in mu'rabin. Atau sama juga hukumnya jika kata-kata tersebut itu diidofahkan kepada jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari yang mu'rob. Ya, maka hukumnya sama tadi. Kemudian au jumlatin ismiyatin atau jumlah ismiyah. Ya, jadi kata-kata tersebut itu hukumnya sama. Boleh dibaca mu'rob atau mabni, baik itu disandarkan kepada jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mabni atau jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari yang mu'rab atau didahului oleh jumlah ismiyah. Kemudian beliau melanjutkan lakinnal fi ma udhifa ila jumlatin fi'liyatin sudirat sutirat bi fi'lin mabniyin albina'u akan tetapi ya lakinnal mukhtara akan tetapi hukum yang dipilih ya ini barangkali yang dikuatkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu adalah jika kata-kata tersebut udhifa ila jumlatin fi'liyatin diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah sutirat bi fi'lin mabniin yang didahului oleh fi'il yang mabni al bina'u ya yang kuat adalah uh, dibaca mabni kata-kata tersebut tadi nahwu contohnya Istaiqadtu ala hina adzanal muadzinu. Istaiqadtu ala hina adzanal muadzinu. Saya telah bangun ya ketika muadzin itu sedang adzan. Maka perhatikan di sini ada kata yang serupa dengan id yaitu hina. Maka di sini fahina ismu zamanin mubahamin Ya. Maka hina di sini adalah isim zaman yang mubaham, masih belum spesifik. Mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin. Dan dia mabni dengan fathah menempati kedudukan jar karena dia didahului oleh huruf jar 'ala. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang serupa dengan pembahasan ini itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan ya bersabda man hajja falam yarfuth walam yafsuk. Barang siapa yang berhaji dan tidak berkata sesuatu yang ya, jorok atau buruk, walam yafsuk, dan juga tidak berbuat fasik raja'a min dhunubihi kayauma waladathu ummuhu. Ya, raja'a min dhunubihi kayauma waladathu ummuhu. Maka dia akan ya bersih dari dosa-dosanya ya, atau kembali dari dosa-dosanya sebagaimana hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Maka di sini perhatikan dalam hadis ini ya, hadis ini muttafaqun alaihi. Merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih beliau berdua melalui ya, perawi sahabat yang sama. Maka di sini perhatikan ada ka yauma. Ya, setelah kaf, setelah huruf jar, yaumanya, yauma kan kata yang serupa dengan id, itu dibaca mabni dengan fathah. Ya. Kemudian zul fathu alal binai. Maka boleh dibaca fathah karena dianggap mabni. Wal kasru alal i'robi, Tetapi boleh juga dibaca kasroh karena dianggap mu'rob. Berarti bagaimana? Kayaumi waladathu ummuhu ya itu boleh. Padahal dia diikuti oleh fiil yang mabni, ya, yaitu fiil maldi waladat. Kemudian beliau melanjutkan, Wa amma ma waqa'a qabla fi'lin mu'rabin, Adapun jika kata-kata tersebut terletak sebelum fiil yang mu'rab au qabla mubtada'in atau dia terletak sebelum mubtada artinya disandarkan kepada jumlah ismiyah fal mukhtaru fihi al-i'rabu. Maka pendapat yang lebih kuat, yang lebih dipilih itu dibaca mu'rab. Wa yajuzul bina'u ya walaupun boleh saja dibaca mabni. Nahwu contohnya hadza awanu yudra'ul qamhu. Hadza awanu yudra'ul qamhu. Ini adalah masa ya atau musim ketika gandum itu ditanam. Maka kita melihat awanu itu serupa dengan id juga ya karena maknanya hina. Maka di sini kita perhatikan dia diikuti oleh fi'il mudhari yang mu'rab. Fayajuzu fi awanu arrafu ala annahu khabarun. Ya maka boleh dibaca rofa karena itu dianggap khobar dari hada. Kemudian wayajuzul bina'u 'alal fathi, tapi boleh juga dibaca mabni dengan fathah menjadi hada awana yuzra'ul qamhu. Wal awwalu arjahu. Yang lebih kuat cara membacanya adalah dibaca marfu. Artinya apa? Yang pertama tadi hada awanu yuzra'ul qamhu Noh wa nahwu ya, dan contoh yang lain itu adalah nazalal mataru ala hina al-fallahu qanitun. Atau yang lebih baik dibaca mab, uh, berarti nazalal mataru ala hini al-fallahu qanitun. Nazalal mataru ala hini al-fallahu qanitun. Hujan turun ketika para petani itu sudah putus asa. Yajuzu ala khini bil kasri alal i'rabi. Maka boleh dibaca alal khini, ala khini dengan kasroh, ya karena itu dianggap sebagai mu'rob. Ya, jadi nazalal mataru ala khinil fallahu qanitun. Wa ala khina, ya dan boleh juga dibaca ala khina, bil fathi alal binai ya, dengan fathah karena dianggap mabni wal awwalu arjahu dan ini juga sama cara membaca yang pertama yaitu dibaca mu'rab itu lebih kuat wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke 119 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum Hada yaumu yanfa' yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum Ya ini adalah hari yang kebenaran mereka ya kebenarannya orang-orang yang benar itu bermanfaat bagi mereka. Maka perhatikan di sini eh, yaumu itu dibaca mu'rob. Ya, yaumu di sini dibaca mu'rob. Padahal diidofahkan kepada fi'il mudhari. Faqad qara'a sab'atu maka sungguh eh, tujuh ulama kiraah illa nafi'an al-madaniyah ya kecuali nafi' al-madani itu membacanya dengan apa? Birraf'i alal i'rabi. Ya, dibaca mu'rab, ya, dibaca yaumu, karena dianggap mu'rab. Mengapa ala annahu khobarul mubtada'i hadha? Karena dia dianggap sebagai khobar dari mubtada' yaitu hadha. Wa qara'a nafi'un bil fathi alal bina'i. Akan tetapi Nafi' rahimahullahu ta'ala membacanya dengan Eh, fathi, mabni dengan fathah. Berarti hadza yauma yanfa'us yanfa'us sadiqina sidquhum. Fahuwa mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabarun. Maka itu dianggap mabni dengan fathah menempati kedudukan rofa sebagai khobar. Hada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa bani awa'rib ila akhirih. Ai maksudnya ibni au a'rib ma ujri mujra'id. Ya ma penikanlah atau mu'rabkanlah kata-kata yang ya diikutkan atau di ya diperlakukan seperti perlakuannya id fi kaunihi fi kaunihi isma zamanin maudin mubahamin. Ya dianggap serupa dengan id karena keadaannya sama-sama isim zaman yang maudi yang telah berlalu, yang mubaham yang tidak spesifik. Walakinnal mukhtaro bina'u. Akan tetapi yang terpilih itu dibaca mabni. Yang seperti apa? Matluwi fi'lin bunia yang diikuti oleh fi'il yang mabni. Atau ai matalahu wa waqa'a ba'dahu fi'lun mabniyun. Yaitu ketika kata-kata tersebut diikuti dan terletak setelahnya itu adalah fi'il yang madhi yang fi'il yang mabni, ya, fi'il yang mabni sawaun akana madhiyan am mudhari'an mabniyan Ya sama saja, apakah yang terletak setelahnya itu adalah fi'il yang maudi atau fi'il yang mudhari yang mabni. Ya ini yang disebut dengan arid tadi. Wa i'rabu ma talahu mubtada'un au fi'lun mu'rabun. Ya. Adapun i'rab dari kata-kata tersebut jika diikuti oleh mubtada' atau diikuti oleh fi'il mu'rab, Ya fi'il mu'rab apa? Wa huwal mudari'u, yaitu fi'il mudari'u. Itu bagaimana hukumnya? Ya i'rabu. Ya hukumnya di mu'rabkan. Wa man bunia fi jami'il halati, adapun jika ada yang membaca pada seluruh keadaan, ya baik diikuti oleh jumlah fi'liyah yang fi'ilnya maldi, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudari'u, dan jumlah ismiyah, itu semuanya dibaca mabni. Falan yufannada ya maka tidak disalahkan, tidak dianggap keliru. Ai falan yughallata, ya tidak akan disalahkan. Wal alifu lil itlaqi dan alif yang ada pada yufannada itu adalah untuk itlak, untuk mengakhirkan bait, ya untuk menyamakan akhir dari bait. Wa kadza fi qawlihi maka id qad ujriya. Ya demikian juga alif yang ada pada maka idh qad ujriya, ya ada alif di akhir, itu adalah alif itlaq. Kemudian beliau melanjutkan idhafatu idza ilal jumlatil fi'liyati. Yaitu mengidhafahkan idza kepada jumlah fi'liyah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-403 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa alzamu idza idafatan ila jumalil jumalil af'ali kahun idza tala Nah, sebelumnya ketika kita membahas kata-kata yang serupa dengan atau maaf yang wajib diidhofahkan kepada jumlah ya kan ada kata-kata yang wajib diidhofahkan kepada mufrad ya yang bukan jumlah, bukan sibol jumlah, namun ada kata-kata yang wajib diidhofahkan kepada jumlah. Itu sebelumnya sudah disebutkan ada tiga, yaitu haitsu, kemudian id dan idza. Maka di sini kita masuk ke idza karena sebelumnya haitsu dan id itu sudah dibahas. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa alzamu idza idhofatan ila jumalil af'ali. Dan para ulama nahwu itu mewajibkan kata idza itu diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Seperti ka hun idza tala. Ya hun idza tala. Ya, maksudnya ya e, tawadhu'lah ya atau jadilah sederhana jika ya ada yang sombong di hadapanmu atau jika Ya, engkau diremehkan semacam itu. Maka di sini ida itu masuk ke jumlah fi'liyah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan bait ini. Kemudian beliau mengatakan Dzakara fi hadzal baiti alisma tsalitsa alladhi yudafu ilal jumlati wujuban. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait ini itu menyebutkan isim ketiga yang wajib didofahkan kepada jumlah. Wa huwa idza asyartiyatu yaitu idza yang berupa idza asyartiyah. Kemudian beliau melanjutkan atau ada catatan kaki di situ. Hadza huwal ghalibu fi idza ini adalah yang mayoritas keadaan dari idza. Itu wajib diidhofahkan ke jumlah fi'liyah. Wa qad takunu lidzarfiyatil mahdhati. Dan terkadang idza itu menjadi isim yang ya menjadi isim dzaraf semata. Ya, wa alamatuha dan tandanya ketika idza itu adalah dzaraf semata an yakuna laha jawabun ketika idza di situ itu memiliki jawab. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla ya demi malam apabila menutupi cahaya siang dan demi siang ya demi siang bila terang benderang. Ya. Maka di sini dikatakan ya atau tadi yang lebih tepat alamat tuha dan tanda bahwa ida itu adalah ida syarti ya. ya idanya adalah ida syarti ya. Itu adalah jika ida tersebut itu memiliki jawab. Ya. Jika tidak memiliki jawab maka dianggap dzaraf semata ya adzarfiyatu al-mahdhatu. Nah, contoh yang adzorfiyatul mahdoh itu adalah al-lail ini, yaitu wal-laili idha yaghsha. Demi malam ya ketika yang menutupi cahaya siang. Nah, itu hanya dzorof semata, tidak ada jawabnya. Kemudian wan nahari tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Maka di sini adalah adzorfiyah al-mahdoh. Bikhilafi ya berbeda dengan contoh yang idha asyartiyah yaitu ada pada surat An-Nasr di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Idza jaa nasrullahi wal fath ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan fahiya dzarfiyatun syartiyatun maka idza di sini adalah dzarfiyah tetapi juga merupakan syarat tandanya apa ada jawabnya Wajawa buha dan jawabnya adalah fasabbih bihamdi rabbika. Yang pada ayat yang ketiga fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji Robmu. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Jadi huwa idza asyartiyatu ad-dallatu 'ala zamanil mustaqbali yang menunjukkan akan waktu atau zaman yang akan datang. Wa huwa mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin. Dan idha itu mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasab. Wa huwa la yudhafu illa ya wa huwa la yudhafu illa ilal jumlatil fi'liyati. Dan idha itu tidak diidhafahkan melainkan kepada jumlah fi'liyah atau mudahnya hanya diidofahkan kepada jumlah fi'liyah. Wal aktsaru an yakuna fi'luha madhiyan. Dan pada mayoritas keadaannya, ya kebanyakannya, idza itu uh, diidofahkan ya, kepada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu madhi. Wa qad yakunu mudhari'an ya walaupun terkadang fi'ilnya itu adalah fi'il yang mudhari'. Nahwu contohnya, Ida ta'autani uji buka. Ya, jika engkau mengundangku, maka aku akan memenuhi undanganmu. Maka perhatikan, Ida diikuti oleh jumlah fi'li ya, ta'autani, dan fi'ilnya adalah fi'il yang maldi. Au ida tad'uni uji buka. Ya, atau bisa juga ida tad'uni uji buka. Jika engkau mengundangku, maka saya akan memenuhi undanganmu. Fa'idha, ya maka idha di sini, dhorfun lima yustaqbalu minaz zamani. Itu adalah dhorof yang menunjukkan masa yang akan datang. Khafidun li syartihi. Yang idha di sini memakhfutkan atau memajrurkan syaratnya. Ya kan namanya mengidofahkan, ya mudof itu memajarurkan mudof ilaihinya. Maka ida di sini itu memajarurkan mudof ilaihinya berupa syarat. Mansubun bijawabihi. Dan ida itu hukumnya sendiri itu mansub dengan jawabnya. Wahuwa mudofun. Dan ida itu adalah mudof wa jumlatu ta'autani fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi dan uh, jumlah ta'autani atau tada'uni itu menempati kedudukan majrur sebagai mudhaf ilaih kemudian beliau melanjutkan wala tudhafu ilal jumlatil ismiyati dan idza ini tidak diidhofahkan kepada jumlah ismiyah illa ala ra illa ala ra'il akhfasyi wal kufiyina. Ya melainkan ya kalau menurut pendapatnya al-akhfash dan para ulama nahwu dari Kufah. Berarti mereka memperbolehkan. Memperbolehkan idza diidhofahkan ke jumlah ismiyah. Berarti ya di sini dikatakan bahwa menurut al-akhfash dan ulama nahwu dari Kufah itu mereka mereka yang memperbolehkan menyandarkan idha kepada jumlah ismiyah. juzu, maka diperbolehkan yang menurut mereka aji uka idha kholidun indaka. Aji uka idha kholidun indaka. Saya mendatangimu ya ketika kholid itu ada di sisimu. Maka kholidun indaka itu jumlah ismiyah. Dan idha masuk ke dalamnya menjadi mudhaf bagi Khalidun indaka. Nah, ini boleh menurut Al-Akhfash dan ulama Nahwu dari madhab Kufah. Wahadal qawlu muayyadun bima yazidu ala ishrina ayatan minal qur'ani. Nah, di sini poin yang penting. Pendapat ini, pendapatnya Al-Akhfash dan ulama Nahwu dari Kufah, itu dikuatkan oleh lebih dari 20 ayat yang ada pada Al-Qur'an. Ya, kama fi suratil fitori. Ya, seperti pada surat Al-Infitor, walin syiqaqi dan juga pada surat Al-Insyiqaq, wat takwiri dan surat takwir, wal mursalati dan juga pada surat Al-Mursalat. Ya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitor ayat yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'un fatarat." Apabila langit terbelah. Maka ini jelas, idza itu disandarkan kepada jumlah isminya. Ya. Atau pada surat Alin insyiqaq Ya, idza sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Maka di sini juga jelas ida itu disandarkan kepada jumlah ismiyah. Maka kemudian di sini beliau melanjutkan Fawaliya ida ismun. Ya, maka ida itu diikuti oleh isim. Bil idhofati ila syawahidi min kalamil arabi. Ya, atau tadi fawaliya ida ismun. Ya, maka idha itu diikuti oleh isim, jumlah ismiyah. Maka ini menguatkan pendapat dari Al-Akhfash dan para ulama nahwu dari Kufah rahimahumullahu ta'ala. Kemudian bil idhafati ila syawahidi min kalamil arabi dan juga jika disandarkan kepada syahid-syahid ya penguat-penguat dari ucapan orang Arab orang Arab terdahulu. Wa min dzalika qaulu syairi yang diantaranya adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, Ida bahiliyun tahtahu handholiyatun lahu waladun minha fadhakal mudarra'u. Ya, jika ya seorang bahili, itu di bawahnya itu ada seorang wanita dari Handholiyah. Ya, kemudian bahili tersebut itu memiliki anak dari wanita handoliyah tersebut. Maka anak tersebut adalah al-mudharra. Ya, kita lihat catatan kaki apa maksud dari syair ini. Bahiliyun, ya Bahili tadi, yang kemudian menikah dengan Hanzoliyah tadi, itu adalah mansubun ila bahilatin. Itu disandarkan kepada bahilah. Ya, apa itu bahilah? Wahia qabilatun min Qaisi Ailan. Itu merupakan salah satu kabilah dari kabilah Qais, ya, atau juga disebut Qais Ailan. Jadi salah satu kabilah namanya Bahilah. Nah, laki-lakinya itu dinamakan Bahiliyun, ya, seorang Bahili. Aktsara syu'ara'u min dhammiha. Ya, dan banyak penyair yang mencela uh, kabilah tersebut Kemudian hanzoliyatun, dan tadi kan di bawahnya ada hanzoliyah, ya artinya menikah dengan hanzoliyah. Itu apa? Nisbatun ila hanzolata. Hanzoliyah itu adalah disandarkan, dinisbahkan kepada Hanzola. Apa itu? Wahia min akromi ili tamimin. Itu merupakan ya salah satu kabilah yang paling mulia dari kabilah Tamim. Ya, jadi uh, eh, Handoliyah ini uh, kabilah yang ya dianggap mulia. Kemudian Bahili tadi itu uh, kabilah yang sering dicela. Ya. Kemudian dikatakan anaknya adalah Al-Mudharra. Ya, apa itu Al-Mudharra? Al-Mudharra'u alladhi ummuhu ashrafu min abihi. Yaitu seseorang yang ibunya itu lebih mulia daripada ayahnya dari sisi nasab. Ya. Maka di sini kan tadi ibunya Handolia, ya, dikatakan salah satu kabilah paling mulia dari Bani Tamim atau dari kabilah Tamim. Kemudian ayahnya itu adalah dari Bahili. Ya, itu kabilah yang sering dicela. Maka di sini ya ibunya yang Handoliyah itu dianggap lebih mulia dari ayahnya yang Bahili i'rabuhu i'rab dari syair tadi ya apa syahidnya Ida zorfun fihi makna syarti Ida adalah zorof yang memiliki makna syarat bahiliyun mubtadaun bahili adalah mubtada awismun likanal mahdhufati atau bisa juga menjadi isim kana bagi kana yang dihapus Kemudian tahtahu dzarfun khobarun muqaddamun. Tahtahu adalah dzaraf sebagai khobar yang didahulukan. Khandzaliyatun mubtada'un muakhkharun. Khandzaliyah adalah mubtada' yang diakhirkan. Wal jumlatu khobarun likanal mahdzufati. Ya, kemudian jumlah tahtahu khandzaliyatun itu bisa menjadi khobar bagi kana yang dihapus kalau bahili dianggap isim karena yang dihapus, au khobarul mubtada'i atau bisa juga dianggap khobar jika bahiliyun itu mubtada. Lahu waladun khobarun muqaddamun wa mubtada'un muakhkharun. Ya lahu waladun itu khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Wal jumlatu sifatun li bahiliyun. Jumlah tersebut adalah sifat bagi kata bahiliyun au halun atau bisa juga di Arab sebagai hal. Minha sifatun li waladin. Minha adalah sifat dari waladun. Fadaka alfa'u waqi'atun fi jawabi idha. Ya fadaka fa itu terletak sebagai jawab idha. Wadaka mubetada'un dan dhaka adalah mubetada'. Al-mudarra'u khobarul mubetada'i. Al-mudarra' itu khobar mubetada'i. Wal jumlatu la mahallalaha jawabu idha. Dan jumlah tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab dan menempati kedudukan sebagai jawab idha. Kita kembali ke atas. Ya. Maka fa'ata bilismi ba'da idha. Maka penyair tersebut itu meletakkan isim setelah idha. Ya, bahiliyun itu kan isim wa ja'ala ba'dahu dhorfan. Dan setelah isim tersebut, itu penyair meletakkan dhorof. Wastaghna bihi anil fi'li. Ya, dengan adanya dhorof tersebut, maka tidak lagi diperlukan adanya fi'il. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِأَدَاتٍ تُخْتَصُ بِالْفِعْلِ maka penyair tersebut itu tidak akan melakukan hal tersebut dengan uh, perangkat yang dikhususkan bagi fi'il. Artinya apa? Tidak mungkin penyair tersebut itu meletakkan sebelum isim bahiliyun dengan perangkat yang dianggap khusus bagi fi'il. Ya berarti apa? Iza di sini itu tidak khusus bagi fi'il, tetapi bisa juga masuk ke isim. Kira-kira seperti itu. Wa hadzal qawlu huwal adharu fi hadhil mas'alati. Nah, ini pendapat dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala bahwa pendapat ini itu yang lebih jelas pada permasalahan ini. Ya, lebih jelas. Wa huwa anna idza tudhafu ilal jumlatil fi'liyati katsiran bahwa idza itu diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah secara kebanyakan ya mayoritasnya wa ilal jumlatil ismiyati qalilan dan disandarkan kepada jumlah ismiyah pada jumlah yang sedikit. Istina dan lima waroda minan nususi. yang bersandar kepada apa-apa yang terdapat pada teks-teks ya, yang kita bahas tadi. Fayaku nulis mubadaha mubetadaan Maka jadilah isim yang datang setelah ida itu sebagai mubtada' wama ba'dahu khobarun. Dan apa yang datang setelah isim tersebut, itu di'rob sebagai khobar. Wala hajata ila takallufi fi ta'wiliha. Maka tidak perlu sebetulnya ya untuk menyusahkan diri, membebani diri dengan mentakwilnya. Ya, mentakwil bahwa ya mungkin ada fiil yang dihapus karena idza hanya bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Namun ternyata dari teks-teks tadi, kita lihat iza itu diikuti oleh isim. Ya, bahkan isim yang kemudian diikuti oleh dhorof, bukan lagi fi'il. Ya. Kemudian bitaqdiri fi'lin yali iza. Ya, tidak perlu menyulitkan diri, membebani diri dengan mentakdirkan adanya fi'il yang terletak setelah idza. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ikhtara Ibnu Malikin hadzal qaula. Ya bahkan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memilih pendapatnya Al-Akhfash dan para ulama nahwu dari Kufah ini. Yang memperbolehkan idza itu masuk ke jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Fi kitabihi at-tashili dalam kitab beliau at-tashil haitsu yaqulu fi babi adzurufi wa huwa babul maf'uli fihi. Ya ketika beliau menjelaskan dalam bab adzuruf ya dzaraf-dzaraf wa huwa babul maf'uli fihi dan itu adalah bab dari maf'ul fihi. Apa yang beliau mengatakan wa minha idza. Ya dan di antaranya itu idza lil waqtil mustaqbali Eh, mudammanatan makna syarti ghaliban. Yaitu ida itu untuk waktu yang akan datang yang mengandung makna syarat pada mayoritas keadaannya. Wa tudafu abadan ila jumlatin musaddaratin bi fi'lin dhahirin au muqaddarin. Atau eh, Ya, nanti akan dijelaskan dalam syarahnya ya. Ya, kita lanjutkan saja. Wa tudhafu abadan ila jumlatin musaddaratin bi fi'lin dhahirin. Dan idza itu diidhafahkan selamanya itu kepada jumlah yang didahului oleh fi'il. Ya, baik fi'ilnya itu zahir yang tampak au muqaddarin atau fi'ilnya ditakdirkan. Qabla min yalihi fi'lun. Ya, sebelum isim yang diikuti oleh fi'il. Ya, seperti tadi pada surat-surat tadi itu idza sama unfatarat ya, idza sama unfatarat itu setelah idza itu ada isim as-sama'u kemudian diikuti oleh fiil infatarat. Maka ditakdirkan ada fiil sebelum as-sama'u. Ya, takdirnya idza fataratis sama'u infatarat. Ya. Kemudian waqad tughni ibtidaiyatus min ba'daha an taqdiri fi'lin wifaqan lil akhfashi. Nah, di sini beliau mengatakan dan terkadang kalau isim setelahnya itu ibtidaiyah yang memulai jumlah, artinya dia mubtada. Maka kalau isim setelahnya itu mubtada, itu tughni an taqdiri fi'lin. Maka ya tidak perlu ditakdirkan fi'il, nah, sudah cukup isim setelahnya itu mubtada, itu tidak lagi perlu ditakdirkan fiil. Wifaqan lil akhfashi. Nah, ini sepakat dengan pendapatnya al akhfas dan para ulama nahwu dari madhab Kufah. Kita lihat catatan kaki di sini. Ya, beliau mengatakan ya beliau mengatakan lam yadhkuri Ibnu Malikin ra'yal kufiyina. Nah, di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak menyebutkan pendapat dari para ulama nahwu dari Kufah. Wa huwa qaribun min ra'il akhfashi. Dan pendapatnya para ulama nahwu dari Kufah itu dekat. Ya, walaupun tidak sama, dekat dengan uh, pendapatnya al-akhfash. Lakin yadharu annal kufiyina yarawna annalismal marfu'a ba'da adati syarti fa'ilun lil fi'lil madhkuri ba'du. Ya. Kalau di sini para ulama nahwu dari Kufah itu berpendapat bahwa isim marfu yang datang setelah perangkat syarat itu fa'il bagi fi'il yang disebutkan setelahnya. Jadi misalnya apa? Idza sama'un fatarat as-sama'u itu fa'il dari infatorot yang datang setelahnya. Wa huwa ra'yun jayyidun dan ini adalah pendapat yang baik aidon juga. Lisalamatihi minat takdiri. Ya karena ini selamat dari takdir. Ya. Karena menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, i'rab ya, yang baik itu ya kalau memungkinkan tanpa takdir ya tidak perlu ditakdir. Itu lebih selamat. Wal akhfasyu yara annahu mubtada'un. Akan tetapi al akhfash berpendapat bahwa isim yang datang setelah perangkat syarat, ya jika marfu itu mubtada. Wa qad dzakartu hadhil mas'alata fi awali babil fa'ili. Dan sungguh saya telah menyebutkan permasalahan ini pada permulaan bab al-fa'il. Kita kembali ke atas. Qala fi syarhihi dan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam syarah At-Tashil beliau mengatakan Wa biqaulihi aqulu. Ya, dengan ucapan tersebut saya mengatakan li anna talaba idza lil fi'li laisa ka talabiin. Ya karena tuntutan idza kepada fi'il ya, idza kebutuh-butuhnya idza kepada fi'il itu tidak seperti ya tuntutan atau keperluan in terhadap fi'il. Bal talabu halahu ka talabi ma huwa bil fi'li aula mimma la amala lahu fihi. Kemudian bahkan ya per, uh, tuntutan idza terhadap fiil itu seperti tuntutan dari ya kata yang dia itu dengan fiil itu lebih kuat atau lebih utama dibandingkan kata yang tidak beramal kepada fiil tersebut. Contohnya apakah hamzatil istifhami? Hamzah istifham itu tidak kuat. Ya tuntutannya bahwa setelah itu harus fiil, tidak. Ya, dan dia tidak juga beramal kepada fiil tersebut. Fakama la yalzamu fa'iliyatul ismi ba'dal hamzati maka sebagaimana tidak wajib ya adanya fa'il ya atau isim yang datang setelah hamzah itu tidak harus dianggap sebagai tidak wajib dianggap sebagai maaf jika ada isim yang datang setelah hamzah istifham itu tidak wajib dianggap sebagai fa'il ya maka apa la yalzamu ba'da idha. maka isim yang datang setelah idha juga tidak wajib dianggap sebagai fa'il Walidhalika jazaan yuqola. Ya, maka oleh karena itu boleh untuk dikatakan idzar rajulu fil masjidi fadhunna bihi khairan. Ya idzar rajulu fil masjidi fadhunna bihi khairan. Maka boleh dikatakan jika laki-laki ada di dalam masjid maka ya berprasangkalah baik kepadanya. Ya karena seorang laki-laki yang ada di masjid ya kemungkinan besar itu adalah laki-laki yang baik. Ila akhiri kalamihi ya sampai akhir kalamnya. Ya, atau singkatnya di sini Asy-Syaikh atau Ibnu Malik rahimahullah taala itu ya memberikan pendapat bahwa boleh setelah idza itu datang isim dan tidak perlu kemudian wajib di i'rab sebagai fa'il. Ada banyak kemungkinan. Wallahu a'lam. Kita lihat catatan kaki ada di atas hilu wa syarhuhu Ibnu Malikin. Ya, tashil dan syarahnya buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Thaniya, jilid kedua, Safhata Asrin wa Mi'ataini, halaman 210, dan juga Safhata Thalatha Ashrota wa Mi'ataini, halaman 213. Kita kembali ke atas. Wa amma fil alfiyati fa innahu qala. Dan adapun di alfiyah, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa alzamu idza idhafatan ila akhirih. Ai maksudnya aujaban nahwiyuna idhafata idza ad-dharfiyati ilal jumalil fi'liyati. Para ulama nahwu itu mewajibkan menyandarkan idza yang merupakan idza adzorfiyah kepada jumlah fi'liyah. Kemudian beliau melanjutkan uh, eh, khosatan, ya khusus untuk jumlah fi'liyah. Nadhoron lima tadammanathu min ma'na syarti ghaliban. Ya karena uh, pendapat tersebut diungkapkan karena ya berpandangan bahwa idza di situ mengandung makna syarat pada mayoritas keadaannya. Ka hun idha'tala. Contohnya adalah hun idha'tala. Maksudnya apa? Ai kun mutawadhi'an hayyinan. Ya, jadilah engkau orang yang tawadhu, yang rendah hati dan hayyinan sederhana idza takabbara ghairuka. Jika orang lain itu sombong kepadamu. Wa huwa bidhammil ha'i yaitu hun itu dengan mendomahkan ha. Mengapa? Karena min hana yahunu. Dari fi'il hana yahunu. Wa qawluhu ila jumali laf'ali. Ya, kemudian ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ila jumali laf'ali binakli harokatil hamzati ilallami. Itu memindahkan uh, harokat dari hamzah kepada lam Ya kan harusnya ila jumalil af'ali. Ya hamzahnya harusnya hamzah kotok ya. Ila jumalil af'ali. Ya, tetapi di sini di ila jumalil af'ali. Langsung lamnya itu dibaca fathah. Mengapa lil wazni? Ya karena wazan dari syair. Nah, wazan dari syair itu melibatkan banyak hal, ya, dari harokat, kemudian dari jumlah suku kata, dan lain sebagainya. Kalau dibaca ila cuma lil af'ali, itu tidak mengikuti wazan dari uh, syair bait ini. Nah, kemudian berikutnya, ma tudhafu ilaihi kila wakilta, yaitu eh, kata-kata uh, atau sesuatu yang diidofahkan, ya, atau sesuatu yang kila dan kilta itu disandarkan kepadanya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-404. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan limuf himithnaini mu'arrafin bila tafarruqin udhifa kilta wakila. Dan untuk menunjukkan makna dua. Ya, jadi kila dan kilta itu menunjukkan makna dua, ithnain. Ya. Kemudian mu'arrafin dan mudhof ilaihnya itu harus mu'arraf ya atau ma'rifah. Bila tafarruqin dan e, mudhof ilaihnya itu tidak boleh terpisah, harus satu. Kan namanya kila, kilta itu seharusnya ada dua. Tetapi harus diungkapkan dalam satu kata, tidak boleh terpisah. Nah, di situ udhifa kilta wa kila, disandarkanlah kilta dan kila. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, beliau menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, Minal asma'il mulazimati lil idhafati lafdhan wa ma'nan, kila wa kilta. Di antara isim-isim yang wajib datang dalam keadaan idhafah, baik secara lafad dan juga makna, itu adalah kila dan kilta. Fakila ismun mufradun fil lafli. Maka kila itu isim yang mufrad secara lafat. Muthannan fil makna. Tetapi secara makna itu muthanna. Li'annahu yadullu alal muthannal muzakkari. Karena lafat kila itu menunjukkan akan muthanna yang muzakkar. Wakilta ismun mufradun fil lafzi. Dan kilta adalah isim yang mufrad secara lafat muthannan fil ma'na dan muthanna secara makna. Li'annahu yadullu 'alal muthannal mu'annafi. Karena kilta itu menunjukkan akan muthanna yang mu'annaf. Wa yushtaratu fil mudhafi ilaihi ba'daha thalathatu syurutin. Dan kata yang diidofahkan kepada kila dan kilta, atau yang terletak setelah kila dan kilta, itu ada tiga syarat yang diidofahkan persyaratkan. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna muthannan lafdhon wa ma'nan. Ya, bahwa kata yang datang setelah kila dan kilta, itu harus kata yang muthanna. Baik secara lafad dan juga makna. Nahwu contohnya, Ja'a kilat tolibaini. Telah datang kedua penuntut ilmu tersebut. Maka perhatikan kila didatangkan setelah atau liba kila setelah kila itu ada atau ini Atau ini itu menunjukkan musanna baik secara lafat maupun makna. Wakil tal ini ja'a kiltal ini telah datang kedua wanita tersebut. Maka setelah kilta itu datang isim yang musanna, ini au ma'nan duna lafzin atau datang setelah lafat kila dan kilta itu lafat yang musanna secara makna saja. Walaupun secara lafat itu tidak musanna. Contohnya apa? Nahwu ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Ya, ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Telah mendatangiku kedua laki-laki tersebut dan kedua wanita tersebut. Maka huma di situ domir. Ya, domir yang dia itu secara makna itu musanna, walaupun secara lafat itu bukan musanna. Fakila fa'ilun marfu'un. Maka kila itu fa'il yang marfu' bidommatin muqattarotin alal alifi. Dengan dommah yang ditakdirkan di atas alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru yang menghalangi tampaknya dommah di atas alif itu adalah udhur ya, atau mustahil. Karena e, alif itu tidak bisa diberikan harokat. Wattolibaini mudofun ilaihi dan lafattolibaini attolibaini at-tolibaini mudof ilaih. Ya, yang dia majerur dengan ya karena dia muthanna. Wakilahuma fa'ilun marfu'un bil alifi. Sedangkan kalau kilahuma itu fa'il yang marfu dengan alif. Li'annahu mulhaqun bil muthanna. Ya, karena kalau pada saat kilahuma, itu dia diikutkan ke muthanna. Ya, diikutkan ke muthanna bukan dengan dhammah muqattaroh. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan ha' yang ada pada huma itu mudhaf ilaih wal mimu litathniyati. Dan ma yang ada pada huma itu untuk menunjukkan dua. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-33 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kiltal jannataini atats ukulaha kedua kebun tersebut itu menghasilkan buahnya maka perhatikan setelah kilta ada al jannataini yaitu sebuah isim yang mutsanna secara lafaz dan makna Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma falatakullahuma uffin dan Robmu telah memerintahkan kepadamu, ya, kepada kalian, janganlah menyembah ya sesembahan selain dia. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ya walidain, kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, ya dalam pemeliharaanmu. Maka jangan kata sekali-sekali engkau mengatakan kepada mereka berdua perkataan ufin, Ya ufin ya isim fi'il amr yang maknanya atadajjar. Atadajjaru. Ya seperti saya bosan, saya enggan dan lain sebagainya. Ya atau sering diterjemahkan dengan ah dan lain sebagainya. Maka di sini perhatikan ada lafat kilahuma ya kilahuma Ha, ah, yakilahuma. Maka ini masuk kepada kelompok yang kedua tadi. Yang dia itu musanna secara makna namun bukan secara lafat. Athani syarat kedua bagi isim yang uh, kila itu dapat diidhofahkan kepadanya itu an yakunal mudhofu ilaihi kalimatan wahidatan. Bahwa mudhof ilaihnya itu harus berupa satu kata. Fala yasihu maka tidak boleh dikatakan sa'atu kilal akhi wassodiqi. Ya, saya telah membantu kedua orang yaitu saudara laki-lakiku kan sahabatku tidak boleh. Ya, setelah kila itu harus satu kata, tidak boleh terpisah. Wa qad warada qalilan walaupun terkadang ya datang dari ucapan orang Arab walaupun jumlahnya sedikit. Yaitu mudhaf ilaih dari kila itu dua kata kaqawli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, Kila akhi wa khalili wajidi adud, Kila akhi wa khalili wajidi adudan, Finna ibati wa ilma mil mulimmati. Ya kedua saudara kedua orang yaitu saudaraku ya, dan kekasihku itu mendapatiku membantu di dalam kemalangan dan juga ketika ditimpa musibah. Maka perhatikan kila di sini disandarkan ke akhi dan kholili. Dua kata yang berbeda. Ya, namun ini sangat sedikit ditemui. Kita lihat catatan kaki. I'robuhu, i'rob dari syair tadi. Kila mubtadaun marfu'un bidhammatin muqaddaratin alal alifi litta'adzuri. Kila adalah mubtada yang marfu dengan dommah yang ditakdirkan di atas alif karena mudur atau mustahil wa huwa mudhafun dan kila itu mudhaf wa akhi min akhi dan lafat akhi pada akhi mudhafun ilaihi majarurun bil kasrati dhahirati akhi tersebut mudhaf ilaihi yang majrur dengan kasroh yang tampak awil muqaddarati alal masyhuri atau akhi itu bisa juga majrurnya dengan uh, eh, kasroh yang ditakdirkan itu menurut i'rab yang lebih masyhur wa huwa mudhafun. Ya, akhi itu selain mudhaf ilaih, dia juga sebagai mudhaf. Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi. Dan ya mutakallim yaitu i pada akhi itu uh, dia mudhaf ilaih. Wajidi khobarul mubtada'i. Dan wajidi itu kedudukannya sebagai khobar mubtada' wal ya'u mudhafun ilaihi dan ya mudhaf ilaih wahiyal maf'ul wahiyal maf'ulul wahiya al maf'ulul awwalu adudan eh, wahiyal maf'ulul awwalu dan itu tadi wajidi adalah hmm, sebentar oh maksudnya ya nya ya ya uh, mutakallim dari wajidi yaitu kan dia kalau secara kedudukan itu mudhaf ilaih tetapi secara makna dia maf'ul Ya kan wajidun itu dia uh, isim fa'il. Isim fa'il itu bisa beramal seperti amalannya fi'il. Ya mendapatiku. Ya mendapatiku. Maka uh, ya di situ sebagai maf'ul yang pertama, adu dan maf'ulun tsanin maf'ulun tsanin lismil fa'ili dan adu dan adalah maf'ul yang kedua dari isim fa'il wajidi. Kita kembali ke atas. Asalisu syarat yang ketiga dari isim yang di yang kila dan kilta itu dapat diidhofahkan kepadanya adalah an yakuna ma'rifatan. Isim tersebut itu harus ma'rifah. Fala yajuzu maka tidak boleh dikatakan hadara kila rajulaini. yang telah datang kedua laki-laki, tidak boleh karena rajulaini di situ itu nakirah. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala limufhimithnaini ila akhirih. Ai maksudnya udifat kilta wa kila limufhimithnaini. Kilta dan kila itu diidofakan untuk membawa makna ithnain atau ai lima yadullu ala thnaini ya atau maaf disandarkan kepada kata yang membawa makna isnain. Ya, disandarkan kepada kata yang menunjukkan makna dua isnain. Ma'a ta'rifihi dan kedua kata eh, kata yang menunjukkan dua tersebut harus ma'rifah. Wa adami tafarruqi afrodihi dan juga kedua kata tersebut tidak boleh terpisah atau kata yang menunjukkan dua tersebut tidak boleh terpisah harus satu lafat tidak boleh dipisah seperti al-akhi dan as-sadiqi tadi. Wallahu a'lamu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.